Timbul satu permasalahan bagi kita sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya seorang muslim dilarang ria dalam melaksanakan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Mungkin terkadang seorang ingin melakukan sesuatu amalan, namun dikarenakan dia khawatir ria, bisa jadi dia tidak jadi melaksanakan amalan tersebut. Misalnya dia mau berinfak tapi karena khawatir akan masuk perasaan dia dalam hatinya, maka dia urungkan niatnya untuk berinfak. Lantas bagaimana status amalan orang seperti ini? Apakah dibolehkan atau tidak? Fudal bin Iyad menyebutkan bahwasanya apabila seorang melakukan mengurungkan satu amalan dikarenakan khawatir ria, karena takut ria, maka orang ini juga disebut ria. Apabila seorang tidak jadi melakukan suatu perbuatan baik dikarenakan khawatir ria, maka dia juga termasuk ria dikarenakan dia tidak beramal dikarenakan manusia. Seharusnya satu amalan dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diamalkan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum sebagai tambahan dari hadis yang lalu. Kemudian hadis yang kedua yang terkenal dengan hadis Jibril. Yang terkenal dengan hadis Jibril. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol dia berkata bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin di suatu hari ittala alaina rajulun syadidu biyadh thiyab tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian sangat putih syadidu sawadi sya'ri Rambutnya juga sangat hitam. La yuro alaihi adarus safar. Tidak terlihat ada bekas-bekas musafir pada diri orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahuinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut beliau. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau. Waqala dan dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah kamu bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimu shalah, kamu tegakkan salat, wa tu'tiz zakah dan kamu bayar zakat, wa tasuma Ramadan dan kamu laksanakan puasa Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila dan melaksanakan haji jika memang kamu mampu. Kala kata orang ini sedekah benar ya Muhammad. Kala berkata Umar, Pak menalahu ya yas'alu wa yusaddiquhu. Kata Umar bin Khattab, kami merasa aneh dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban tersebut. Kala kemudian laki-laki ini kembali bertanya, nih anil iman." Ya Muhammad, beritahu aku tentang iman. Qala beliau menjawab antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman dengan Allah, dengan para malaikat, dengan kitab-kitabnya dan dengan para rasulnya. Dan beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan demikian juga beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Qala Kata laki-laki ini, sadaqta. Benar ya Muhammad. Kala kata Umar bin Khattab, fa'akbir. Kata laki-laki ini lagi, fa'akbirni anil ihsan. Kalau begitu, uh, beritahu kepadaku tentang ihsan itu apa. Kala kata, kata Rasulullah, Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala kata laki-laki ini sadaqta, benar ya Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, "Fa akhbirni anissa." Nah, sekarang coba beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kala ah, laki-laki ini kembali bertanya, Pak Akbir nih an iha. Kalau begitu coba beritahu kepadaku tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kata Rasulullah, "Antalidal amatu rabbataha," yaitu apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri. Wa antarul al-urat al ala tari'anna ri'asya yatatawaluna bil bunyan. Kamu melihat orang-orang yang tidak pakai sendal uh, ah, compang-camping pengembala kambing mereka berlomba-lomba untuk membangun uh, berlomba-lomba untuk mempertinggi bangunannya. Tuman toloko kemudian laki-laki ini pergi falabis tuma falabita malia dan kami pun terdiam sejenak. Tuma kalali kemudian Umar berkata, "Ya Umar, wahai Umar, Atadri man ya umat tahukah kamu siapa yang bertanya ini? Kultu aku katakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kala kata Rasulullah, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang datang, yang sengaja datang ingin mengajarkan agamamu. Inilah hadis yang kedua yang dicantumkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in Nawawinya. Para hafidin rahimahullah wa iyyakum. Ini merupakan hadis yang sangat agung sekali dikarenakan seluruh prinsip-prinsip agama Islam tercantum dalam hadis ini. Mulai dari Islam, iman dan ihsan. Yang itu semua merupakan fondamen dasar daripada agama Islam. Kita rinci hadisnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potongan hadis ini menunjukkan fadilah majelis ilmu. Fadilahnya majelis ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin satu kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dia dari kesusahan hari akhirat. Wa man 'ala Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan perkara seorang mukmin barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya perkara dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Wa al qawmu fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyat humul rahmah dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti kita ini ya. Dan tidaklah satu kaum berkumpul pada di salah satu rumah-rumah Allah mereka membacakan kitab Allah dan mempelajari saling mempelajarinya, mendiskusikannya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan dinauki dinaungi rahmat Allah Wahfat humul malaikah dan mereka pun akan dikelilingi oleh malaikat. Fadzakarahumullahu fi man endah dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di di hadapan makhluk yang ada dekat Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian Allah membanggakan orang-orang seperti ini. Yaitu mereka yang sengaja duduk di majlis majelis ilmu oleh karena itu kita lihat majelis ilmu merupakan majelis yang sangat berkah sekali di samping dikeliling oleh malaikat juga seorang muslim tenang dalamnya karena dilimpahkan rahmat dan juga ada ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut. Oleh karena itu kita lihat saking tenangnya banyak di antara yang mendengar itu menjadi ngantuk, saking tenangnya. Ya. Namun ngantuk di sini bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan adanya setan yang berusaha agar uh, orang ini tidak istifadah terhadap kajian tersebut. Mereka tidak suka mereka ini orang-orang yang berada di majelis pengajian ini, di majelis taklim, di majelis-majelis ilmu mendapat rahmat dan mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan kunna kunna julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bainama nahnu julusun ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduknya Rasulullah bersama bersama para sahabat bukan duduk-duduk nongkrong ngopi-ngopi bukan. Ya. Atau ngobrol, atau gosip, atau cerita-cerita, infotainment dan lain-lainnya. Ya, bukan itu pembicaraan mereka. Apabila Rasulullah duduk bersama para sahabat yang dibicarakan adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan agama mereka, memperkuat akidah para sahabat dan lain-lainnya. Oleh karena itu, majelis-majelis yang membicarakan masalah-masalah agama Islam, akidah Islamiah yang sahihah, ini adalah majelis-majelis yang pernah dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian satu hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pengadaan majelis ilmu. Ya, pengadaan majelis ilmu. Salah satu Perkara yang dianjurkan dalam mengadakan majelis ilmu yaitu harus at-tahawul bil mawa'idhah wa adamul imlal. Artinya apa? Diberikan jadwal tertentu dan jangan sampai membosankan. Diberikan jadwal tertentu jangan sampai membosankan. Oleh karena itu, seorang alim ataupun seorang guru ya Selayaknya dia menentukan waktu, menentukan satu waktu mengadakan majelis taklim. Supaya apa? Agar orang-orang ataupun murid-muridnya dan orang-orang yang ingin mendengar kajiannya tidak terputus dikarenakan satu kajian dia tidak hadiri. Jadi bagaimana? Jadi seolah nggak bisa seorang alim datang suka-sukanya, suka-sukanya, kemudian uh, gaib suka-sukanya. Jadi kalau aku suka aku datang, kalau enggak aku pulang. Enggak seperti itu. Ya. Hari ini minggunya hari Senin. Minggu depan datang di hari Rabu. minggu yang lagi hari Kamis jam 12 malam. Ya jelas enggak ada yang datang. Dikarenakan apa? Karena sunnahnya, sunnahnya mengadakan majelis itu ditentukan waktunya, ada jadwal. Nah, jadi jangan antum bilang ah, ada pula menentukan mana hadisnya. Sunnahnya Rasulullah menentukan pakai jadwal jam 11 bid'ah ini. <laughs> Nah, gitu. Ini pertanyaannya dan pernyataan ini yang bid'ah sebenarnya. Ya, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abi Wa'il. Karena Abdullah yudzakirun nas fi kulli yaumin. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud memberikan kajiannya setiap hari, di kuliah yaumil khamis, setiap hari Kamis. Kita hari Rabu ya. Abdullah bin Mas'ud memberikan kajiannya setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis dia datang. Dalam pada waktu tertentu. Jadi ada jadwal khusus. Tidak sembarangan. Faqalahu rajul, seorang laki-laki berkata, "Ya Abu Abdurrahman, lawaditu atau dakir anakku layom Ya Abu Abdurrahman, Sebenarnya aku sen, aku lebih suka kalau Anda membuat majelis pengajian setiap hari. Wah, kan begitu. Apalagi orang-orang yang baru ngaji kan begitu. Seminggu sekali pula kan begitu. Sedikit kali rasanya. Nah, sama dengan laki-laki ini. Abdullah bin Mas'ud memberikan kajian setiap hari Kamis, sedikit kali. Aku inginnya itu setiap hari ya, Rahman. Mantap kan semangatnya? Enggak, tapi biasanya ini enggak enggak enggak enggak, enggak lama biasanya, enggak lama. Biasanya sebulan, ah paling banter dua bulan setengah lah. Kala <laughs> dia berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, kita lihat seorang fakih ya. Abdullah bin Mas'ud salah seorang fakih dan terhitung salah satu tiga Abdullah yang fakih. Tiga Abdullah yang fakih yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ini? Ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Sebenarnya tidak masalah, tapi aku tidak suka membuat kalian bosan. Aku tidak suka membuat kalian bosan. Coba seandainya kita buat saya di sini setiap hari datang. Bosan untuk melihat hidung saya. Hari-hari ini saja yang terlihat. Kan begitu. Kemudian juga tentu bisa saja bahannya habis kan. Ya, Nah, jadi demikian para yang azallahu iyakum. Sebenarnya tidak masalah kata Abdullah bin Mas'ud, seorang fakih yang ilmunya uh, luas sekali, tapi masalahnya kalian itu nanti jadi bosan. Nah, kalau sudah bosan, yang namanya ngaji itu kan menyerap ilmu. Kalau sudah bosan, apa yang diserap? Yang diserap apa? Ngantuk biasanya. Hmm. Kalaupun dia segan mungkin nggak datang karena tadinya dia yang minta setiap hari, kan begitu? Ya paling tidak dia hadir walaupun ngantuk dan paling tidak ya dia keluar nggak dapat apa-apa ya dapat hanya sekedar uh, ngisi absensi aja menunjukkan hidung saya itu hadir uh, begitu namun yang nama manusia pasti memiliki sifat bosan wa inni atakhawwalukum kama kana nabi sallam yatakhawwaluna biha makhafatat tammata alaina dan ini dan aku membuat kalian jadwal tertentu seperti ini ya sebagaimana Rasulullah juga uh, membuat kajian seperti itu membuat jadwal seperti itu untuk apa karena beliau juga khawatir kami itu bosan nah, jadi seorang Rasul, apa namanya seorang fakih dia tahu mengambil istimbat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan para sahabat supaya tidak bosan supaya mereka tetap fit dalam menyerap ilmu. Jadi ilmunya di, diucapkan, diberikan, ilmu yang diberikan itu dapat terserap dengan baik. Ya, ini cara-cara pengadaan majelis ilmu. Nah, jadi demikian para khafiddin azzaallahu wa iyyakum. Oleh karena itu terkadang Rasulullah di samping memberikan jadwal-jadwal tertentu, beliau terkadang untuk menarik perhatian orang yang akan diberinya ilmu, terkadang dipanggil dulu seperti Mu'ad, ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Nah, seperti sekarang kan kalau ada yang ngantuk, hei, oh, kan begitu. Artinya uh, perhatiannya menjadi terfokus. Ya, perhatian menjadi fokus. Budi. Nah, kan terfokus dia. Nah, terfokus. Jadi ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Rasulullah, labbaika labbaika ya Rasulullah sa'daik. Ya Mu'ad. Sampai tiga kali Rasulullah manggilnya supaya apa? Bukan hanya sekedar apa namanya nggak punya kerjaan manggil tiga kali. Ini berfungsi untuk memfokuskan perhatian si Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, agar apa yang akan dilontarkan Rasulullah itu benar-benar diserap. Nah, begitu. Makanya sekarang Tuan Kadi ketika menikahkan uh, ketika akad nikah pakai disenggak dulu. "Hei, Tuan." "Ya, Pak." Nah, begitu. Itu dalil mereka. Padahal ini nggak nggak sunnah ya sunnah. Itu bukan untuk menuntut ilmu. Kalau masalah akad itu ya sebenarnya nggak sulit. Kalau antum mau aja. Kemudian Jadi para hafidin sallallahu iyyakum, masalah penjadwalan kajian ya, itu sudah ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fungsi yang lain seperti uh, kita buat kajian misal jam 11. Mereka yang mengetahui dirinya sudah ya. ngantuk bisa siap-siap kan begitu. Nanti jam 11 kita kajian. Paling tidak jam 9 dia tidur dulu. Supaya dia di kajian tidak ngantuk. Kan begitu. Paling tidak kalaupun dia ngantuk juga pada waktu kajian, paling tidak dia ada usaha untuk untuk tidak ngantuk kan begitu. Nah, atau dia minum apalah dulu, minum eh, <laughs> minum kopi lah dulu kan begitu supaya dia bisa memfokuskan perhatiannya pada kajian ataupun pelajaran. Kalau orang sudah bosan, apalagi kemudian timbul ngantuk, ya itu tidak ada lagi, tidak ada lagi faedahnya dalam tidak mungkin lagi dia dapat menyerap ilmu yang akan di, di, disajikan pada majelis tersebut, ya. Nah, jadi demikian. Fa'in arad al iktar fasalah sama rot kulla jum'ah. Kalaupun mau kali banyak, ya paling tidak ya maksimal tiga kali seminggu. Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kala dia berkata, haji tinas kulla jum'ati marrah. Ya. Berikan kajian kepada orang-orang setiap Jumat itu sekali saja. dapat? enggak usah banyak-banyak. Fa'in abaita rotain. Kalau memang kamu masih pingin nambah ya dua kali lah dalam satu Jumat. Artinya dalam seminggu dua kali. Fa'in abaita fa'in aksar tafasalah rot. Kalaupun mau lebih lagi ya tiga kali. Hmm. Fala tumillan nas hadal Qur'an. Jangan kamu buat orang-orang menjadi bosan terhadap Al-Qur'an. Kalau orang sudah bosan terhadap Al-Qur'an bagaimana? Sementara sumber dari il, sumber ilmu adalah dari Al-Quran, kemudian dia bosan dengan Al-Quran, bagaimana jadinya? Nah, jadi demikian ya mengenai apa namanya mengenai majelis taklim. Da Al-Khatib Baghdadi berkata dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab Sami, apa katanya? Dalam tubab bab bab kerahiyatu sani sami min ibjarihi bitul imlail hadis wa iktari. Ya, Dibencinya membuat si pendengar menjadi bosan karena terlalu panjang memberikan uh, meriwayatkan hadis ataupun terlalu banyak. Ya misalnya kalau kita buat kajian dari jam 11 sampai jam 3. Gimana? Kan antum bosan. Ya gimana? Habis sholat zuhur sambung lagi. Kapan makannya kan begitu. Ini membuat orang bosan. Kalau orang sudah bosan untuk apa? Sementara tujuan kajian untuk apa? Nah, menyajikan ilmu. Menyajikan ilmu untuk apa? Ditengok-tengok saja. Diserap kan begitu. Bukan sekedar disaji-saji saja begitu. Ya diserap. Kalau orang sudah tidak menyerap, untuk apa lagi dibuat? Nah, jadi demikian. Jadi sebenarnya kajian itu setengah jam cukup. Ya. Setengah jam. Paling lama itu satu jam itu sudah itu sudah maksimal sebenarnya. Ya idealnya setengah jam 45 ah, menit. Orang yang semangat-semangat, ya nggak bisa lah Pak Ustaz. Kita semangat ini, kita masih muda. Kita mau nggak paling nggak dua jam Allah. Itu cuma dua, dua bulan setengah itu. Nggak lama. Karena bagaimanapun manusia punya sifat bosan. Apa katanya? Yang bagi lil muhaddithi Allah yutil al-majlis Allah yarwihi. Seorang muhadis jangan sampai dia terlalu memperpanjang, memperlama majlisnya ketika dia meriwayatkan hadis. Bal yaj'aluhu mutawassitan wa yaqtasidu fi Tapi hendaklah dia pertengahan, ya. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu terlalu cepat, terlalu pendek. Hafal min samati sami. Untuk menjauhi perasaan bosan bagi orang yang mendengarnya. Nah, jadi demikian wa yuaddi ila futurihi anit talabi wa kaslihi dan jangan sampai hal itu menjurus pada si apa namanya si pendengar ataupun si tolib si santri ini menjadi bosan dan menjadi malas. Jadi kalau dia sekali misalnya kita buat kajian sekali buat kajian dari jam 10 sampai jam 12 ya mereka yang baru-baru ngaji saya yakin ah, lama kali ngajinya Kan begitu. Kalau sudah muncul image seperti itu, muncul perasaan seperti itu, nah ini kalau ustadz ini lama ini. Dia nggak akan mau masuk. Kenapa? Sudah. Belum lagi dia masuk sudah alah bosan. Pan belum lagi dia masuk. Dikarenakan apa? Pernah pengalamannya sekali sekali ngaji tiga jam. Repot. Padahal apalah ya, apalah tiga jam. Tiga jam itu terlalu lama untuk ngaji. Apalagi Isi kajian tiga jam itu hanya sekedar cerita cerita pengalaman. Ketika saya di sini, ketika saya di sini, kan begitu. Hmm, ini lebih membosankan lagi. Tapi kalau cerita novel mungkin pada melotot. Karena apa? Karena setan udah nggak apa namanya malaikat sudah nggak ada lagi. Setan yang wah, dikusuk-kusuk yang yang iya. apa namanya yang yang bosan menjadi semangat kembali. Nah, begitu. Apalagi kalau kita kaji masalah infotainment. Walah. <laughs> dari Az-Zuhri kana rajulun yujalisu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakiruhum seorang laki-laki beliau duduk di majelis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kafara taqula alaihi al-hadis apabila semakin ramai orangnya, maka semakin sulit untuk dia memberikan wejangannya. Qala kata sahabat tersebut, "Innal uduna majjajah." Sesungguhnya telinga itu punya sifat bosan. Wa wa Innalil qalbi hamdatan. Dan sungguhnya hati juga punya sifat bosan. Ala fahatu min ash'arikum wa ahadithukum. Kata sahabat ini, ah sekarang coba kalian beri aku syair-syair kalian dan hadis-hadis kalian. Untuk apa? Untuk seba sebagai selingan. Ya. Sebagai selingan. Agar yang tadinya terfokus dalam satu permasalahan bisa teralih pada masalah yang lain sebagai apa namanya sebagai uh, apa namanya refreshing untuk si pendengar. Nah, jadi sekarang uh, coba syair kalian siapa yang punya syair? Nah, begitu. Ya didengar. Satu orang me melantunkan syairnya. Bukan nyanyi ya, syair. Antum kira nyanyi pula. Ah, nama syairnya. Yang lain kan mendengar syair. Nah, jadi demikian para yang insyaallah yakum. Untuk apa? Agar majelis tersebut tidak membosankan. Kemudian para yang insyaallah yakum Kembali pada hadis Jibril tadi. Bainama kunna julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana para sahabat itu eh, semangatnya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu berbicara, ketika Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya, itu semua berkaitan dengan syari. Makanya para sahabat suka duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab kalau dia tidak sempat hadir di majelis Rasulullah, dia min apa namanya dia utus penggantinya. Ah, utus penggantinya. Jadi dia nanti bertanya kepada si penggantinya ini kalau dia tidak sempat. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat ya apa namanya antusiasnya para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku ikut berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik dalam keadaan kenyang maupun lapar. Sementara orang-orang Muhajirin Ansor sibuk dengan tanaman-tanaman mereka dan binatang-binatang ternak mereka. Makanya wajar saja kalau Abu Hurairah memiliki hadis lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Terkadang kan orang ada namanya eh, apa namanya uh, tuduhan orang Syiah bahwasanya Abu Hurairah ini orang fasik. Karena apa? Mana mungkin dia lebih banyak memiliki hadis dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Mana mungkin dia memiliki hadis lebih banyak dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Sementara Abu Hurairah itu termasuk juniornya sahabat, tidak kibar sahabat, tidak senior. Kemudian kata mereka lagi, padahal dalam sebuah hadis sering sekali Rasulullah menyebutkan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Namun mengapa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu jauh lebih banyak dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat kibar yang lainnya? Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan sahabat yang lain, kalaupun mereka mendengar banyak hadis, mereka tidak sempat untuk merawikannya, meriwayatkannya kepada sahabat yang lain. Contohnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka itu sibuk dalam pemerintahan. Jadi kapan lagi buat majelis untuk meriwayatkan hadis-hadis yang pernah mereka dengar dari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan Abu Hurairah. Ya. Beda dengan Abu Hurairah. Beliau ini tidak punya kesibukan, tidak sebagai pejabat, tidak juga dia punya ladang yang harus diurus, tidak juga yang lain. Yang penting kalau kenyang aja sedikit sudah dia ikut bersama Rasulullah. Kalau kita majelis ilmu hadir di sini dalam keadaan nggak sarapan gimana? Ya, pikiran pun menjadi melayang-layang. Nah, Pikir melayang-layang entah kemana, kan begitu. Karena ini juga nggak sarapan. Nah, jadi demikian. Para khafidin Allah wa iyyakum. Di antara hadis yang menjadi pegangan para sahabat yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda idza mautum bi riyadatil jannah farta'u fiha apabila kalian uh, melintasi kebun surga maka bersenang-senanglah di dalamnya Qalu para sahabat bertanya wa ma riyadul jannah ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan kebun surga ya Rasulullah kata Rasulullah hilaqadh dzikir fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaika yatlubuna hilaqadh dzikir faida atau alai hafu bihim yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir ini bukan berarti zikir sama-sama itu ya. Bukan. Majelis zikir. Majelis zikir, zikir ini yaitu mempelajari syariat. Zikir juga ditujukan kepada Al-Qur'an. Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Sesungguhnya aku turunkan kepada kamu zikro yaitu Quran litubayyana linnas litubayyina linnas ma nuziya ilaihim agar kamu menjelaskan kepada orang-orang apa yang turun kepada mereka. Zikir Al-Qur'an. Jadi bagaimana? Ya, mereka mempelajari Al-Qur'an. Jadi bukan zikir sama-sama rame-rame 30 ribu, 16 ribu kali, bukan ini yang dimaksud. Kata Rasulullah yaitu halaqah zikir, majelis zikir, majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang memang tugasnya mencari mencari mencari majelis ilmu. Apabila didapati majelis ini, mereka pun mengelilingi majelis tersebut. Nah, eh, coba tengok di samping antum. Itu malaikat-malaikat pada ngelilingin. Coba tengok. Enggak nampak? Ah, fa illam takun taro fa innahu yarak. <laughs> Kalau antum enggak lihat malaikat, mereka lihat antum. Nah, yang penting asal enggak ganggu aja lah gitu. Atau bisa repot nanti. Ah, jadi demikian para ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan, mengumpamakan, mengibaratkan majelis-majelis pengajian seperti taman-taman surga. Siapa yang nggak suka dengan taman surga? Kan begitu. Jangankan taman surga, kebun-kebun surga, kebun binatang saja orang banyak yang ingin mengunjungi. Kan begitu. Bagaimana dengan taman surga? Kalau seandainya memang ada taman surga di dunia ini seperti taman nya Allah tentunya dunia yang dan yang ada dalam isinya tidak lagi berharga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang telah kita singgung pada hari Sabtu, Rasulullah SAW mengambil uh, apa namanya bergerak ke depan mau mengambil setangkai buah surga. Kata Rasulullah seandainya ini aku dapati maka habislah dunia dan isinya. Artinya apa? Enggak berharga hanya dengan setangkai buah surga. Dan ini enggak apa namanya e, taman surga. Makanya kata Rasulullah kalau ada taman surga bersenang kalian dalamnya. Jadi sebenarnya orang ngaji itu sebenarnya dia senang harusnya. Ya, dia harus senang, dia harus tenang. Ya, bukan dibuat malah malah bosan akhirnya lari dari majelis-majelis zikir. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Kemudian kita lihat bagaimana para tabi'in kalau tadi para sahabat, kita lihat bagaimana para ulama-ulama setelah para sahabat radhiyallahu eh, alaihi ajmain. Di sini disebutkan bal inna ahadahum la yafutuhu hadis fayamrud mardan yulzimul firash. Bahkan salah seorang mereka kalau ada yang kalau dia tidak mengingat sebuah hadis mereka bisa sakit sakit yang membuatnya tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Hanya karena lupa satu hadis. Kan begitu? Hadis yang pertama kemarin gimana? Apal? Hah? Hafal lah, paling enggak innamal a'malu binniyah. Nah, kan Seperti Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah berkata, "Inni la hadis hadis fayafutuni fa amrut." Sesungguhnya aku mengingat-ingat satu hadis. Tapi belum juga teringat. Akhirnya aku jatuh sakit. Kalau kita jatuh sakit karena apa biasanya? karena nggak ada duit. <laughs> Kalau belum mendapat kiriman, atau karena sakit hati atau macam-macam lah kalau anak mahasiswa. Ya atau paling yang biasanya biasanya IP terlalu rendah. <laughs> Takut di DO kan, nggak tidur lagi, sakit. Bahkan ada yang sempat meninggal karena didesak-desak para santrinya. Wah, empet empet empet meninggal. <laughs> Dikarenakan apa? Dikarenakan uh, antusias yang santri ini me mengambil ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Apa kata Al-Khattabi? Izdahama ashabul hadis ala Husaim, fatarahuhu ala himari fakana sababu mautih. Bahwasanya murid-murid murid-murid Husaim berdesak-desakan ya, mendengar hadisnya Husaim. Pada saat itu dia berada di atas keledainya sampai-sampai dia terjatuh dari keledai dan itu yang menyebabkan dia meninggal. Karena berdesak-desakan ya, kan mau dekat. Kalau kita sekarang kalau ngaji biasanya mau ke belakang, lomba ke belakang. Kalau para sahabat dan para ulama-ulama yang dahulu berlomba dekat supaya apa? Semakin dekat semakin jelas. Kemudian kemungkinan mengantuk itu lebih banyak di belakang dibandingkan di depan. Kalau di depan kan ya segelah dengan yang di depan kan begitu. Kalau di belakang kan bisa <laughs> bisa nyelinap gini dikit kan, nggak tunduk begitu. Pakai buku begini kan? kan nggak ketahuan kali kan begitu. Tentu yang berdesak-desakan ini maksudnya supaya lebih dekat kan begitu. Yang dekat, dekat, dekat kan begitu. Kalau seandainya mereka berlomba ke belakang, nggak ada cita berdesak-desakan. Nah jadi demikian. Jadi sampai-sampai sangkin didesak-desaknya, berdesak-desakan, dia pun jatuh dari keledai dan meninggal. Yang kita lihat bukan meninggalnya ya. Yang kita ambil kesimpulan di sini yaitu antusias para santri, ya. Antusias para santri meriwayatkan ataupun mendengar hadis dari Husein tadi. Ya, saya juga nggak mau antum desak-desak seperti itu. Nah, jadi demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la Ada dua hal yang tidak akan pernah uh, kenyang. Dua jenis orang yang tidak akan pernah kenyang, yaitu manhum fi ilmin la yushba. Keinginan untuk mendapatkan ilmu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah kenyang. Orang yang berilmu tidak akan pernah merasa selesai. Mereka yang merasa pintar biasanya itu karena orang-orang jahil. Tapi mereka yang mendalami dan semakin mendalami, biasanya dia akan merasa dirinya semakin semakin tidak tahu. Tapi kalau yang mereka menuntut ilmu hanya melalui membaca daftar isi buku, itu dia akan merasa sudah menjadi orang yang terhebat. Ya, terhebat di dunia mungkin. Mungkin dunia dunia mana gitu. <laughs> Kan begitu? Ah jadi para ikhwah Ya. Kalau orang memang keinginannya menuntut ilmu, maka ketahuilah orang ini pasti tidak akan pernah kenyang dengan ilmu tersebut. Makanya kalau kita lihat ulama kita yang muasarah saja seperti Syekh Albani, dia itu belajar para ikhwah cuma 13 jam. Hanya 13 jam saja. ya. Kalau kita kan enggak. Baca buku karena nggak bisa tidur. Kadang apa sih itu? Aduh, baca buku lah. Biasanya kalau udah baca buku ngantuk. Untuk pengantar tidur. Kan demikian biasanya, ya. Tapi ini enggak. Makanya tumbuh sebagai seorang yang yang alim ulama yang sangat terkenal. Coba bayangkan dia itu hanya kerja seminggu tiga kali aja. Kerjanya apa? Reparasi jam. Enggak ada seperti antum ini nanti jadi ST, SA, SS, SU, tahap-tahap lah pokoknya. <laughs> Tidak eh, ada. Hanya semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. kutubusita sitah beliau salin dengan tangan. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai dan uh, eh, Tirmidzi dan lain-lainnya disalin dengan tangan, bukan matanya dengan tangan sanadnya, salin. Coba, antum mau nyalin? <laughs> Eh, mendengar aja kadang-kadang malas kan begitu. Nah, Makanya seorang yang menuntut ilmu, memang dia ingin mendapat ilmu, pasti tidak akan pernah kenyang. Yang kedua apa? Manhumun fi dunya la yushba. Orang yang keinginannya dunia dan juga tidak akan pernah kenyang. Nah, jadi demikian. Makanya kalau antum ingin mengumpulkan dunia, ketahuilah dunia itu tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah kenyang. Makanya kalau kita dengar adanya orang yang korupsi sampai 3 triliun, kita yang orang-orang awam orang-orang menengah ke bawah itu tiga triliun untuk apa? Dimakan apa bisa makan tiga triliun? Makan apa tiga triliun? Kan begitu apa yang dibuat? Beli mobil, ada mobil rupanya terlalu mahal begitu kan enggak? Kalau dia sekedar hidup mau makan, makan apa tiga triliun? Apa dia beli burung perkutut satu miliar kemudian disembelih makan? Ya, untuk dirinya sendiri itu nggak akan mungkin sampai segitu banyak. Tapi kalau orang sudah diperbudak benda dunia, tidak akan tidak akan pernah puas. Tiga triliun itu wah sedikit sekali dia lihat. Tanggung. Tanggung, mumpung sudah merampok, mumpung sudah korupsi, tanggung kenapa tiga triliun masih ada yang enam triliun. Kan begitu. Nah, makanya kenapa? Makanya tidak akan pernah puas kata Rasulullah Sungguhnya anak Adam itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Kalau dia diberi emas sebesar gunung Uhud, dia minta satu lagi. Dia minta emas sebesar gunung Uhud satu lagi. Jadi minta dua. Kalau sudah diberi dua, dia pasti akan minta yang ketiga sampai perutnya dipenuhi dengan tanah. Baru dia puas ya, sudah puas lah orang sudah meninggal. Nah, jadi demikian para khafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Nah, jadi kemudian kita lanjutkan hadisnya bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW tiba-tiba muncullah seorang laki-laki tiba-tiba muncul seorang laki-laki ini menunjukkan bahwasanya dalalatun annal alim yu'ta fi majlisihi ini menunjukkan bahwasanya seorang alim itu didatangi di majelisnya Ya, jadi kalau antum jadi seorang guru, ya. Maka di mana tempat dia buat majelis, dia didatangi. Begitu. Bukan guru yang datangi ke rumah antum. Makanya guru-guru yang datang ke rumah ini biasanya kurang apa ya namanya? Kurang dipandang sebelah mata oleh apa namanya murid-muridnya. Coba antum perhatikan guru-guru privat yang privat ikro, privat baca Quran, itu guru sudah datang anaknya lagi mandi. Coba perhatikan. Dan ini memang begitulah. Ya kita maklum juga lah gurunya kan butuh sesuap nasi kan begitu. Nah, jadi demikian. Makanya ittala rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia mendatangi majelis. Macam kita ini antum mendatangi majelis. Saya juga datang kemari, ya. Jadi bukan saya datang ke rumah antum. Sini-sini, saya datang ke rumah antum. Kan begitu. Jadinya apa? Ilmu yang disajikan juga tidak tidak begitu manfaat. Karena apa? Tidak begitu berkah. Kenapa? Didapati dengan mudah sekali. Makanya panitia saya bilang, antum jemput saya, nah, begitu. Supaya ada apa? Ada kerja itu, ada kerja. Hmm. Ya. Ada jeripaya dan itu insya Allah ada berkahnya. Bukan karena sayanya, tapi karena usaha antum itu. Nah, jadi demikian. Jadi para ikhwah juga datang kemari, itu juga ada berkahnya insya Allah Ta'ala kalau memang niatnya tulus. Kalau nggak tulus ya itu urusan masing-masing lah. Kita lihat bagaimana kisah Abdullah ibnu Abbas, ya Abdullah ibnu Abbas mencari ilmu. Dari Abdullah ibnu Abbas, lama aku kubila Rasulullah SAW kuntu li rojul min ansor. Ketika Rasulullah saw wafat, Aku berkata kepada salah seorang ansor. Halumma Falanas ala sahaba ashaba Rasulullah salam, fa innahum al kathirun. Ayo mari bergabung denganku. Mari kita sama-sama bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah karena mereka ini masih masih masih banyak. Mumpung mereka itu belum banyak yang meninggal. Ini setelah Rasulullah wafat. Kala kata laki-laki Ansor ini yang diajak oleh Ibnu Abbas, "Wah, ajaban laka ya Ibnu Abbas. Kamu ini kok aneh sekali ya Ibnu Abbas. Atau nas yang yaftakiruna ilaika wa bin nasi min ashabi Rasulullah." Bukankah orang itu sebenarnya butuh terhadap kamu? Ya, di antara mereka bahkan ada para sahabat yang butuh kepada ilmumu. Jadi ngapain pula kita ataupun Anda yang kamu yang datangi ke rumah mereka? Mereka suruh datang ah, begitu. Karena ini kan e, Ibnu Abbas kemanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu mau mau, menuntut ilmu, mencari hadis, suruh saja mereka datang. Kok susah-susah datangi ke rumahnya? Nah begitu. Kalau kata ibnu Abbas, Fatarat sudah akhirnya ya aku biarkan saja orang ini, nggak aku ajak lagi. Ya. Kemudian faakbal tu ana Fa'akbaltu ana as'al ashab Rasulullah SAW min hadis. Kemudian ya, jadi aku sendirilah datang mendatangi para sahabat, mendatangi para sahabat, ya, jadi didatangi oleh Ibnu Abbas. Mendatangi para sahabat, aku bertanya, bertanya tentang hadis-hadis yang mereka tanya, yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana liyablughani al-hadis an rajulin fa'ata fa'ati babahu wa huwa qa'il E, Fa'atawassadu ridai ala babi. Seandainya aku dengar ada seorang sahabat yang memiliki hadis Rasulullah, maka aku pun mendatangi pintu rumahnya. Kalau dia sedang tidur siang, maka aku pun menunggu di depan pintunya. Aku gelar uh, aku gelar sarungku dan aku pun uh, menunggu di depan rumahnya. Tusfirrihu alayya min Terkadang aku di apa namanya? diterpa oleh angin yang mengandung debu. Jadi Abdullah bin Abbas dia sabar menunggu. Assalamualaikum, assalamualaikum tidak juga. Oh mungkin lagi tidur ditunggu di depan rumah. Ya, tunggu di depan rumah. Ada angin, ada debu ya dia tahankan begitu. Karena mau mendapatkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita sekarang berdiri di rumah kena hujan kan begitu kuyup nah begitulah kira-kira nah, siapa yang tahan begini ya siapa yang tahan begini tapi kita lihat bagaimana usaha ibnu abbas tadi karena apa sebagaimana sebagaimana uh, kaidah para fuqaha uh, eh, al jaza min jinsil amal sesungguhnya gajah ganjaran itu disesuaikan dengan amalan seseorang artinya bagaimana kalau antum berinfak 10 ribu sementara pendapatan antum setiap bulannya 3, 3 miliar, mana lebih tinggi nilainya dibandingkan para petani yang pendapatannya satu satu bulan hanya mungkin 300 ribu dia berinfak 10 ribu? Ya, jelas para petani, walaupun nilainya sama. Karena 10 ribu bagi dia itu sangat besar harganya. Usaha yang dia dapati untuk yang dia keluarkan untuk mendapatkan 10 ribu ini tidak sama seperti yang si orang yang pertama tadi. Demikian juga Ibn Abbas. Dia mencari satu hadis ya. dengan susah payah, tidak apa-apa dia pertahankan. Dia sabar. Udah, dia sabar. Kemudian apa? Setelah itu payah payah kul Kemudian sahabatnya tadi pun keluar dan berkata, "Ya, Ibnu Amir Rasulullah, maja abika ala ala arsal ya fa'atik." Wahai kemanakah Rasulullah? Kenapa Anda ini? Kenapa enggak Anda tulis saja surat kepadaku, nanti aku yang datang kepada Anda. Kemanakan Rasulullah? Kemanakan ya. Kepanakan pemimpin negara Islam. Bukan hanya sekedar presiden dia ini, tapi utusan Allah untuk dunia. Kalau kita kadang-kadang jangankan keponakan, pemilih jauh saja, nenek nenek SB dengan neneknya nenek-nenek. <laughs> Ipar-iparan masih, tapi gayanya udah macam gaya SBY misalnya Kan begitu. Tidak ada tawaduknya, kayaknya pun nggak jalannya sudah nggak lihat tanah lagi. Ini Ibnu Abbas karena dia yang perlu. Dia mengetahui bahwasanya ilmu hadis ini sangat apa namanya sangat mulia sekali. nggak pantas dia yang dia orang yang punya hadis ini yang dipanggil, tapi dia yang harus mendatangi. Nah, begitu. Apa kata ibnu Abbas? Ana ahakun an atika fa alahu an hadis. Aku yang lebih berhak untuk mendatangimu. itu bukan ah, kamu yang datangiku. Karena aku yang akan mengambil ilmu darimu. Aku yang lebih berhak mendatangimu. Kemudian beliau bertanya tentang hadis tadi. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Imam Malik membuat kaidah, al-ilmu yu'ta wa ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Ilmu itu didatangi. Jadi antum datang ke majelis ilmu. Bukan ilmu itu nanti datang ke rumah antum atau ke kos-kos antum. Nawar-nawarkan, ya. Ayo ayo berapa? Berapa? Bapak ada yang mau ilmu ini? <laughs> Tidak seperti itu. Nah, jadi ber, apa namanya? berkah ilmu tersebut. Terlihat bagaimana apa namanya? Uh, uh, apa namanya? Berharganya ilmu tersebut. Contoh saja. Contoh saja sebelum adanya buku-buku terjemahan tidak semarak seperti sekarang ini. Itu para ikhwan salaf rata-rata sekarang itu sudah bisa baca kitab. Karena apa? Karena mereka wah ini nggak bisa memahami ilmu kalau nggak bisa baca kitab. Udah, nggak bisa. Akhirnya mereka apa berusaha berusaha untuk baca kitab karena kitab itu banyak apa namanya ilmu itu masih banyak tertuang di kitab-kitab ulama yang tidak berbahasa Indonesia. Tapi kalau sekarang udah banyak terjemahan kan begitu itu sisi negatifnya. Sisi positifnya lebih banyak sebenarnya. Kan begitu diantaranya untuk kelangsungan penerjemah lah. <laughs> Nah, jadi demikian para ikhwatiddin alhamdulillah yakum. Ini menunjukkan apa? Bagaimana sesuatu yang sulit apabila apa namanya? Apabila kita mencapai sesuatu yang sulit, itu akan lebih berharga dibandingkan orang yang mencapai sesuatu dengan cara yang mudah. Makanya orang yang mengeluarkan 10 ribu, dia orang kaya dengan miskin 10 ribu, mengeluarkan 10 ribu, beda. Ya, ya. Orang yang miskin mengeluarkan 10 ribu, dia mikir-mikir, aduh ini berapa hari aku dapat ini. Tapi orang yang kaya, mudah saja 10 ribu. <laughs> kan begitu, karena mudah. Mudah dapatnya, mudah keluarnya. Makanya antum kalau menjadi orang kaya, ingat-ingat ketika waktu itu miskin, ketika kos, ketika terlambat kiriman. Ingat-ingat. Udah, Bandingkan. Bandingkan. Bagaimana mudahnya antum mengeluarkan uang ketika antum dalam keadaan mampu. Dengan kondisi ketika kita dalam keadaan serba kekurangan. Makanya semakin kaya seorang, semakin banyak kebutuhan. Ketika antum tidak punya apa-apa, teringat mau punya HP? Nggak teringat, kan begitu. Tapi ketika punya sedikit, ah, ingin ini. Ningkat lagi, ingin itu, kan begitu. Antum nggak punya apa-apa, nggak -apa. teringat beli apa-apa ya, yang ada hanya PPP, pala tahankanlah, mau beli apa lagi? Tapi ketika sudah meningkat pendapatan, kepinginnya kan, alah masa pakai minyak campur terus, campur dorong. ya, <laughs> ya kepinginnya main starter kan begitu, namanya juga punya. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Ya. Sesuatu yang sulit didapati akan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang sama tapi didapati dengan cara yang mudah. Tentu nilainya akan berbeda pada masing-masing orangnya. Jadi demikianlah para ikhafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kita hentikan saya sampai ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan hadis selanjutnya masih berada di seputar hadis Jibril alaihi salam. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisar muslimin innahu al ghafur rahim.